Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan halaman 353 bacaan terhadap kitab Syarah Mandhum Ushul Fiqh wa Qawaidih. Insyaallah tinggal beberapa lembar lagi selesai kitab ini. Semoga Allah mudahkan nanti tadi ada gantinya, kalaupun enggak ada gantinya sabar dulu. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini halaman 353. Wa kana ta'ti lid-dawami ghaliba wa laysa dha bilazimin musahiba. Sekarang berkaitan masalah makna kana. Kana kadang mana dahulu. Kana kadang maknanya adalah apa? Adalah. Kana kadang maknanya sesungguhnya. Kana kadang maknanya adalah apa? Nah barakallahu fikum terus menerus melakukan. Itu namanya kana. Jadi kana maknanya macam-macam. Kana maknanya apa? Macam-macam bisa sungguh, bisa dahulu, bisa terus-menerus. Nah, kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taala, "Hadhil qa'idatu tubayyiru anna kana ta'ti lid-dawam fil ghalib." Kaidah ini menjelaskan bahwasanya kana, lafaz kana ya dalam fiil dalam dalam apa dalam pelajaran nahwu kana. Nah, kadangkala datang lid-dawam fil ghalib. kala datang untuk makna dawam terus-menerus. Kebanyakan seperti itu. Fa idza qila kana yaf'alu kadza hal hiya lid-dawam aw la? Sekarang kalau ada yang katakan karena yaf'alu kada. Dahulu dia melakukan seperti ini. Ini untuk dawam terus-menerus melakukan atau tidak? Al-jawab ba'dul ulama atlaqo annaha dawam. Sebagian ulama mengatakan itu menunjukkan terus-menerus. Menunjukkan terus-menerus dia mengerjakannya. Wa ba'dhum qala laisa dawam. Sebagian mereka ada yang mengatakan bukan untuk makna terus-menerus. Waswab ma fin masya Masyaallah. Yang benar sebagaimana yang tercantum dalam pantun annaha fil ghalib dawam bahwasanya kebanyakannya karena itu untuk menunjukkan dawam terus-menerus dia melakukannya walakin laisa lazim tapi tidak tidak mengharuskan cuman kadang kala paham belum makanya nanti kalau dalam artikan dalam mengartikan kadang adalah kadang dahulu Rasulullah itu paham ya nah kita lihat lagi barakallahu fikum sebutan sini fa idza qala rawi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalau kalau ada seorang perawi Berkata dari Rasulullah SAW, dari Rasulullah kata dari Rasulullah SAW, kana yaf'alu kata wa karena yaqulu kada. Fahuwa lid-dawam fil ghalib, Allah Kalau nukilkan dari Rasulullah, ya, kalau karena dinukilkan mengkisahkan Rasulullah itu seringnya itu dawam. Dawam artinya apa sih? Terus-menerus. Paham ya? Contohnya dahulu Rasulullah melakukan seperti ini. Dahulu Rasulullah terus-menerus melakukan seperti ini. Dahulu Rasulullah mengatakan seperti ini. Berarti maknanya apa? dahulu Rasulullah terus-menerus melakukan seperti ini atau mengatakan seperti ini. Kalau dinisbahkan kepada Rasulullah. Misalnya mobil qaul, contohnya dalam ucapan, karena idza dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is." Dahulu Rasulullah senantiasa, ayo. Senantiasa menunjukkan terus-menerus enggak? Senantiasa, iya kan? Ayo. Dahulu Rasulullah SAW senantiasa terus menerus apabila masuk ke kamar mandi atau WC atau toilet beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubik minal khubuts wal khaba'is Allahumma inni a'udzubika minal khubuti wal khaba'is berarti beliau baca gitu loh ketika sudah masuk atau sebelum masuk Muhammad Ridha sebelum masuk dakhala di sini maknanya apa arada an yadkhul jadi perlu perhatikan dalam bahasa Arab kadang-kalau kala dakhala kan telah telah masuk bil mahdi tapi maknanya kadang-kala -kadang maknanya apa? Ida aroda. Apabila dia ingin masuk. Jadi tidak selamanya dakhala, tidak tidak selamanya fi'il madhi itu maknanya telah lampau, itu hukum asalnya. Kadang-kala -kadang ada fi'il madhi maknanya apa? Masih yang akan datang. Ya enggak? Ida wa ida qara'tal Qur'an. Naam. Fa ida qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Qara'tal Qur'an apakah sudah baca Al-Qur'an atau sebelum baca Al-Qur'an? Sebelum, padahal qara'ta kan dalam bahasa Arab qara'ta telah baca kan? Jadi perlu diperhatikan itu ya. Na'am barakallahu fikum. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'ith. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari gangguan godaan setan yang terkutuk, baik setan yang jantan maupun yang betina. Naam ya? Nah. Karena idza kharaja minhu kalau keluar dari khala, keluar dari kamar mandi, beliau mengatakan ghufranaka ini hadisnya lemah. Disahihkan oleh Imam Al-Albani, tapi ternyata hadisnya ini lemah juga. Ada kritikan, ada juga Nah, kalau fikum, perawi dalamnya yang dhaif. Nah, kesimpulannya kalau keluar bagaimana? Diam enggak masalah. Tapi kalau berdasarkan yang sahihkan ya baca ghufranaka ketika mau keluar. Wa misaluhu fil fi'li qaulu Hudzaifah al-Yaman, contoh yang berupa perbuatan adalah ucapan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aqama minal lail yashussu fahu bisiwak." Masyaallah ini. Yang perbuatan. Dahulu Rasulullah SAW senantiasa apabila bangun malam untuk sholat, Ya susu fahu bisiwak. Apa itu? Nah, barakallahu fikum menggosok-gosok. Nah, barakallahu fikum mulutnya dengan siwak. Bersiwakan maksudnya. Berarti kan senantiasa bangun malam. Wa alam anna kana ta'ti ala aqsam. Ketahuilah bahwasanya kana datang memiliki beberapa makna. datang nah barakallahu fikum atas berbagai macam makna. Pertama, qata'ti ahyanan isbat sifat lazimah kadang kadang datang untuk menetapkan sifat yang senantiasa ada, terus-menerus. Kaqauli ta'ala wa kana Allah ghafurur rahimah. Ini keliru kalau antara artikan dahulu. Wa kana Allahu rahimah Dahulu Allah taala zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kapan dahulu katanya? Ini keliru. Paham ya? Kenapa keliru? Karena kana di sini maknanya bukan apa? Bukan untuk makna dahulu, tapi artinya sungguh. Sungguh Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha apa? pengampun dan zat yang maha penyayang. Jadi ngartikannya dahulu itu dikondisikan, dilihat apa? situasi dan kondisi serta tempatnya. Paham ya? Seperti itu. Fa in kana huna maslubatan maslubatan zaman apabila ka, fa inna kana maka sungguhnya kana di sini maslubatan batas zaman. batas zaman maksudnya apa? Ditiadakan waktunya. Ya, maslubah maksudnya ditiadakan, manfiyah. Ditiadakan apa? waktunya. Jadi enggak enggak kenal waktunya, enggak dahulu wala wala sekarang. Terus menerus Allah Taala tersifati dengan apa? Pengampun dan penyayang. Ya enggak? Atau dahulu? Kalau Allah Taala terus menerus ya. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat, fala yuqal innallaha kana fil azal ghafuran rahiman tsumma lam yakun kadzalik. Ewa. Enggak dikatakan, perhatikan. Ewa. Tidak dikatakan sesungguhnya Allah Taala dahulu, dahulu Allah Taala zat Maha Pengampun dan Penyayang. Sekarang tidak. Nah, ini enggak benar. Kalau Allah Taala terus menerus, mau dahulu sekarang sampai nanti pun Allah Taala disifati dengan apa? Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bedakan. Yang kedua, qata'ti lidawam wa min dzalika ma fi awsafin Nabi saw. Terkadang datang makna kana itu dawam, terus menerus senantiasa. Yaitu ketika datang berkaitan masalah sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Misal, kana daimul bashar kasirat tabassum. Kana daimal bashar katsirat tabassum nah, Dahulu beliau itu adalah manusia yang terus-menerus banyak senyum. Paham ya? Nah, bukan bukan saya senyum sendiri ya, saya senyum karena posisi memang nah barakallahu fikum istilahnya apa? Istilahnya wajah yang berseri-seri. Paham ya? Nah, bukan berarti wah namun contoh Rasulullah enggak ada apa senyum. Duduk senyum sendiri misalkan. Wah, itu pertanyaan nanti jangan-jangan obatnya kehabisan misalkan. Jangan-jangan orangnya enggak eh, 100% misalkan. Paham ya? Maksudnya ini orang itu ramah, ramah, murah senyum dan senyum pada tempatnya. Senyum kalau tertawa sama enggak? dohika sama tabassam. Tabassam senyum kalau dohika tertawa? Bedanya apa coba? Nampak giginya? Kalau tersenyum. Kalau kalau tertawa dia ya, sampai kelihatan. Kelihatan urat-uratnya? <laughs> Atau gimana? Kelihatan apanya? Kalau senyum sama tertawa itu sama atau enggak? Beda. Bedanya apa? Kalau tertawa sampai kelihatan apa? Kelihatan apa? Lehernya? Bukan yang apa yang dalam Yang dalam mana? Yang dalam banyak dalam. Sampai Inti, intinya beda ya? Iya. Nah, antum tahu bedanya, bedanya senyum dan tertawa? Coba. Apa? Bedanya apa? Kalau senyum apa, tertawa apa? Karena dalam bahasa Arab beda, dhahika sama Coba antum tahu enggak perbedaannya? Apa? Kalau senyum? <laughs> senyum terdengar suaranya juga. Berarti belum belum bedanya berarti ya. Tetap beda tapi bedanya apa coba? Anda mau tahu bedanya? Antum Hasan coba Hasan. Bedanya senyum dengan tertawa. Ya, apa itu? Senyum, mesem, meringis, sama tertawa. Tayyip, tayyip. Kalau dengan bahasa Indonesia? Senyum, seringai, seringai, sama tertawa. Tertawa. Nah, sekarang pertanyaannya bedanya senyum dan tertawa itu beda nggak? Bedanya apa dari sisi penampakan? Berarti gigi nggak nampak. Itu senyum senyum kan? Kalau tertawa? Kalau seringai, seringai itu meringis. Meringis itu ada dua dua makna. Meringis menahan sakit sama meringis uh, eh, sebabnya malu atau gimana? Ya kesimpulannya tertawa dan senyum beda ya. Eh, bedanya di antara yang sebutan itu. Kalau senyum memang seringnya tidak menampakkan apa? Gigi. Eh, layat layat nam layudhir asnana. Dia tidak menampakkan gigi-giginya. Tapi kalau tertawa ma'ruf, bisa nampak giginya seringnya ya, seperti itu. Itu dalam bahasa Arab dibahas mengenai apa? Dha'ika matabassam untuk membedakan. Wa illa ya dua-duanya bahasa Arab. Nah, seperti itu. Karena yajibu tanya tayammun tanya tana'ulhi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi kullih. Dahulu Rasulullah senantiasa ini, ngartikannya gitu. Dahulu Rasulullah senantiasa na'am barakallahu fikum senang untuk tanya mun berkanan-kananan. Senantiasa senang ke kanan-kananan dalam masalah pakai sandal, nyisir rambut, bersuci dan pada seluruh urusannya. Pakai sandal kanan dulu, nyisir rambut pun kanan dulu. Karena beliau dikenal dalam dalam hadis itu beliau sisirannya itu pihak tengah jadi di pihak tengah itu. Paham ya? Dibagi dua. Bukan pinggir gini bukan ya, tapi pihak tengah. Sisi Rasulullah ini beliau kanan dulu. Walaupun kesimpulannya apa alam ya, perkara ini bebas. Mana yang dimudahkan intinya sisiran yang tidak menyerupai wanita. Paham ya? Seperti itu. Nah, jadi kanan dulu baru kiri. Masalah apa? Tuhur, bersuci juga sama aja. Syahidnya, syahidnya di sini kanan. Wa asbah dzalik katsiran dan semisal itu banyak sekali. Yang ketiga, Kota di dawam terkadang datang bukan maknanya dawam, bukan maknanya terus menerus, bukan maknanya senantiasa. Wa min masalah sebagai contoh, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jum'ah bisabbihnan. Eh, bisabbihi wal ghasyiyah. Dahulu Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau membaca ketika salat Jumat, salat Jumat ya, dengan sabhisma sama ghasyiyah. Ini yang ma'ruf ya sering kita baca itu kalau Jumat kan kalau Jumat salat Jumatan dan salat Jumatan bacanya ini. Rakaat pertama Sabi sabih rabbikal a'la, rakaat kedua apa? Al-ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Fahiyah huna li dawam. Di sini bukan menunjukkan terus-menerus. Buktinya apa? Buktinya dalil ala dzalik dalil menunjukkan tidak terus-menerus. Annahu kana yaqra'u fi salatul Jumat bil Jumat wal munafikin. Kadangkala beliau dahulu ketika salat Jumat bacanya surat apa? Surat al jumat dan surat Al-Munafikin. Walau kulna in kana, walau kulna inna kana dawam fil haditsain latana kudo, latana kodo, wata'adzar al-jama' kalau seandainya kita katakan karena di sini untuk terus menerus dan senantiasa pada dua hadis tersebut berarti tanah kodo apa tanah kodo kontradiksi terjadi apa akan terjadi kontradiksi, bertabrakan dan tidak mungkin digabungkan di sana. Lakin aku akan tapi kita katakan karena fil mawdi'ain mutasawiyatan au mutaqaribatan. Karena pada dua tempat tersebut, nah barakallahu fikum berdekatan maknanya atau sama, tapi apa? Tapi ternyata maknanya bukan untuk apa? Bukan untuk dawam. Nah, Yang terakhir, amma qauluhu kana yaftatihus shalah bitakbir. Ewa, eh, fa hadhihi lidawam daiman ini penting ini. Adapun ucapan beliau dahulu Rasulullah SAW senantiasa terus-menerus mengawali sholat dengan takbir ini terus ini nggak mungkin tidak. Takbir apa namanya ketika awal kalinya? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Rukunnya itu mengangkat tangannya takbirnya yang rukun yang mengatakannya gini atau takbirnya? Allahu Akbar. Takbirnya atau ngangkat tangannya yang rukun? Hmm? Ngangkat tangannya. Berarti cukup. Takbirnya. Yang rukun takbir, yang ngangkat tangan sunnah. Kalau antum mengenal ini Allah Akbar. Sah Tapi kalau antum enggak sah salatnya. Yang rukun takbiratul ihram, bukan angkat tangannya yang ya. Angkat tangannya mustahab sunnah. Nah, kita nanti pembahasannya kan. Nah, Allahu akbar. Ngangkatnya ini hukumnya mustahab. Paham? Tapi takbirnya rukun. tuh kalau ngangkat tangan takbir. Enggak sah salatnya. Paham? Atau antum apa? Takbir enggak angkat tangan kalau itu sah karena rukun sudah terpenuhi. Allahu akbar. Apa belum? Bedakan. Nah, ini kata beliau Disebutkan sini dahulu Rasulullah senantiasa terus-menerus mengawali membuka salatnya dengan takbir. Li'an fahadhi lidawam daiman ini terus senantiasa terus-menerus selamanya. Li'annahu lam yarid nassun yukhalifu hadza karena enggak datang dalil yang menyelisih ini. Wa kami mislu contoh yang semisalnya seperti itu yang semisal, seperti itu pula yang semisalnya karena idza dakhala khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'ith. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ketika masuk atau hendak masuk kamar mandi Beliau membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'is. Wa kana idza kharaja minal khala' qala ghufranaka. Dan dahulu ketika Rasulullah keluar dari kamar mandi beliau mengucapkan ghufranaka. Idzan fa kana ta'til dawam huwal ghalib wa qad takhruj anhu. Jika demikian kesimpulannya, karena kadang-kadang datang menunjukkan menunjukkan apa makna dawam terus-menerus atau senantiasa, itu kebanyakannya waqad takhruj anhu, terkadang keluar dari makna tersebut. Imma isbatus sifah imma untuk menetapkan suatu sifat wa tauqidiyah dan penguatnya wa imma lil ghalib dan imma untuk kebanyakannya kebanyakan sifat yang dia lakukan ladzi yu'inu dzalik huwal adillah yang menolong membantu kita memahami itu semuanya ada dalil jadi dengan dalil akan nampak dan akan jelas nanti wallahu alam bissawab walhamdulillah ini yang kita baca